Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Sirat Rasul yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya beliau meninggal tahun 774 termasuk murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Pada pertemuan-pertemuan telah lewat dalam pembahasan buku, buku ini Al-Fusul ini buku yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah Beliau Ibnu Katsir menyebutkan tentang ya kelahiran Nabi SAW, masa kecil Nabi, demikian juga ketika beliau diangkat sebagai Rasul, ujian-ujian beliau alami sampai beliau hijrah menuju Madinah. Kemudian kita sebutkan tentang apa peperangan-peperangan yang dialami oleh Nabi SAW. Ya diantaranya perang Badar telah lewat, perang Uhud, demikian juga perang Bani Quraidah <clears throat> Demikian juga utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh pimpinan-pimpinan orang Yahudi, musuh-musuh Islam, membunuh Ka'ab bin Ashraf, dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah dari sahabat Ansor, suku Aus. Kemudian orang-orang Khazraj, ya, suku Khazraj ingin juga untuk menandingi mereka juga. Jadi dulu mereka para sahabat berlomba-lomba untuk membantu Nabi. Ketika suku Aus berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf, Yahudi ini, Akhirnya gantian suku Khazraj ya membunuh juga. Ya dia dia waktu itu eh, mengutus kelompok suku suku Khazraj ini suku Khazraj yang besar ini ya mengutus Abdullah bin Atik sehingga dia akhirnya berhasil membunuh Abu Rafi seorang pedagang besar orang Yahudi dibunuh dengan apa dengan sangat e, teliti tidak menimbulkan keributan karena sebagian apa ribut-ribut tidak ada hasil tapi ini dengan apa sembunyi-sembunyi dan berhasil membunuh dengan dengan tidak dilihat oleh orang lain. Berikutnya kita masuk paslon ya pasal berikutnya Ghazwatu Banil Mustalik, perang Banil Mustalik ya atau istilahnya juga Al-Muraisik ya Al-Muraisik ini mata air yang ada di orang khusyairi. Disebutkan terjadi ya disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir wa ta'ala wa ghazaa sallallahu alaihi wasallam Bani Mustalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang Bani Mustalik min Khuzah dari orang-orang Khuzah. Fi Sya'ban di bulan Sya'ban min as-sana asadiyah, asadiyah tahun yang ke-6. Ini beliau mengatakan di sini tahun yang ke-6, tahun ya ya tahun ini tahun yang ke-6 Hijriah. Di bulan Sya'ban. Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim termasuk apa? E, eh, akron. Akron itu satu leting. Sama-sama muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim di Syadul Ma'ad beliau menyebutkan kapan itu? Sya'ban tahun yang kelima. Paham? Ini selisih satu tahun. Kalau alam yang lebih rojih, saya belum merojihkan yaitu apa? Pendapat Ibnu Qayyim di Syadul Ma'ad. Ya, mungkin bisa ditulis berarti tahun yang keenam, ya tahun yang kelima di bulan Sya'ban. Sampai setahun perbedaannya. Dan nanti berkaitan dengan apa? Tentang apa? Tentang turunnya ayat tayamum. Demikian juga kejadian Aisyah radhiallahu anha yang dituduh berzina oleh orang-orang munafik. Ya demikian. Jadi kesimpulannya apa? Yang benar adalah tahun yang kelima. Wakil sebagian mengatakan di sini pun juga Ibn Katsir menyebutkan sebagian mengatakan itu yang benar bahkan karena fi Sya'ban sana khams yaitu di bulan Sya'ban tahun yang kelima. Ini perang Banir Mustarik. Demikian juga kalau kita membaca buku hendaknya bukan hanya terpot dengan satu buku Hendaknya juga membanding-bandingkan apalagi kalau di situ terjadi perselisihan ya dari buku satu dengan buku yang lain mana yang lebih tepat ya mana yang lebih benar kita harus juga perhatikan alam ini yang lebih tepat Adapun beliau mengatakan mengkasi di sini wal awwalu asoh dan yang pertama lebih benar yaitu tahun yang keenam walaupun tadi kita sebutkan benar tahun yang ke-5 wa waqal Ibnu Ishaq ini adalah pendapatnya Ibnu Ishaq Muhammad bin Ishaq wa dan yang selainnya termasuk ulama ahli sirah Kemudian qala Ramadhan Rasulullah ala Madinah Badar. Nabi menunjuk orang untuk menggantikan beliau di Madinah yaitu siapa Abu Dhar. Karena demikian. Jadi seseorang itu kalau umpamanya <clears throat> suatu kampung, kemudian di situ ada masjid atau musala. Memang kalau kemudian terjadi hujan, demikian juga perang seperti ini, itu ada udur untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Paham? Tetapi tidak sepantasnya untuk kemudian masjid yang ada di kampungnya ditinggalkan. Jadi walaupun hujan bagaimanapun harus ada yang adzan. Demikian juga kalau di situ ada sholat berjamaah, dia sholat walaupun semuanya nggak datang, tapi harus ada di situ yang adzan. Mula alam dalilnya di sini. Nabi tetap menunjuk di Madinah itu satu orang untuk kemudian melakukan sholat berjamaah atau mungkin di situ ada orang-orang yang udur melakukan sholat sebagaimana biasa. Walaupun memang orang yang sakit, orang yang ya kemudian terjadi hujan tidak wajib untuk mendatangi masjid. Tetapi masjid itu harus kemudian tegak di situ sholat, demikian juga adzan ataupun jum'ah dan sebagainya. Maka di sini Nabi menunjuk Abu Dhar. Wakilah Numailah bin Abdullah alaihi. Ada yang mengatakan Numailah bin Abdullah alaihi. Agoro alaihim. Nabi menyerang dengan apa? Agoro menyerang dengan sembunyi-sembunyi. Wahum gorun, mereka dalam keadaan gorun, yaitu apa? Gofilun, dalam keadaan lalai, nggak tahu kalau diserang. Alama lahum yusama al-murisi. Atas air yang mereka miliki. Ini suatu mata air yang dimiliki oleh kaum tersebut diberi nama dengan Muraisi Ya, nah, di sinilah dikatakan ya perang Bani Mustolik atau Bani Muraisi atau perang Muraisi ini. Ini tempatnya disebutkan ya sangat jauh. Maka disebutkan ya sampai beberapa hari untuk mendatangi tempat ini. Yang disebutkan Yani ma'li Bani Khuza'ah bainahu wa bainal furu' yauman. yang tempatnya ini antara daerah namanya furu' itu dua hari. Wa bainal furu' wal Madinah samaniyah burud. Delapan burud barit. Ya, ini waktu yang jauh. Maka disebutkan di sini ya Nabi menyerang tempat tersebut dan mereka tidak mengetahui. Wa min nahiyati Qudayd. Ya, dan ini adalah di arah Qudayd. Ya, suatu tempat ila sahil ke arah laut dari kudet ke laut. Ya. Paku tidak mampu tidak minum maka terbunuhlah dari apa yang terbunuh di antara mereka. Karena mereka tidak apa tidak mempersiapkan diri. Wasaba an-nisa duriyah. Demikian juga ditawan perempuan-perempuan. karena perempuan tidak boleh dibunuh, maka ditawan mereka. Demikian juga anak-anak kecil ditawan, tidak boleh dibunuh. Demikian juga diambil di situ harta rampasan mereka sebagaimana dalam zatul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim domba-dombanya, demikian juga kambing-kambingnya berhasil diambil. Perempuan-perempuannya, anak-anak kecilnya, bahkan nasiar al-muslimin yaumaidin ada nasiar atau tanda atau kode-kode istilah kita, sandinya. Kaum muslimin di hari itu adalah amit-amit. Kalau umpamanya orang tidak tahu kan, ya itu ada kode itu kita berperang, apalagi di malam hari. Kadang-kadang dengan dikatakan salam, kemudian bilang alaikum, nah, itu sudah menjadi kode. Kalau kemudian tidak bisa menjawab salam, tidak, tidak menjawab atau mengatakan salam, kemudian dia bilang pergi, tembak, kan gitu. Itu penting ketika keadaan yang di itu apa gelap. Di sini kodenya adalah amit-amit. Demikian. Kalau mengatakan amit, kemudian dia bilang amit memang berarti apa? Sama, teman, kan gitu. Jadi nah, sangat penting sekali ini. Kembali keadaan yang di itu gelap, tidak bisa dibedakan. Wa kana min as-sabyi Juwairiyah Haris bin Abi Dorar. Dan di antara sabi, ya di antara tawanan perang dari perempuan-perempuan yaitu Abu Juwairiyah. Ini nanti menjadi istri Nabi saw. alaihi wasallam akhirnya. Juwairiyah bintul Haris bin Abi Dorar ya atau Dirar Malik Bani Mustalik, rajanya Bani Mustalik, pimpinannya juga. Sebagaimana Sofiyah bintul Huyai. Itu juga Sofiyah akhirnya menjadi ya tawanan perang akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW ya, untuk dakwah dan sebagainya sehingga mereka masuk Islam itu juga itu termasuk dari anak kepala suku di situ ya, bin Akhtab Yahudi adapun di sini siapa Juwairiyah Wafat fi sahmi Sabit bin Qais bin Syammas. Ini asalnya dia itu dapat bagiannya dari apa? Sabit bin Qais bin Syammas ini. Khotibnya Nabi, pandai berbicara. Tapi disebutkan dia mempunyai bentuk tubuh yang jelek. Demikian sebutnya. Fakata baha. Maka Nabi pun menulis ya, maksudnya ingin apa? Memerdekakannya. Fa'ada anha Rasulullah. Ya. Nabi SAW membayar untuk dia ini. Jadi sabit ini menentukan mungkin harganya atau semisal itu, maka Nabi pun membayar harganya. Watasawajah kemudian Nabi menikahinya. Asal umal mukminin maka menjadilah Juwairiyah ini bintil Haris menjadi umul mukminin. Fa'ataqal muslimun lebih tarik. maka kaum muslimin pun memerdekakan dengan sebab itu mi'ah Baik min Banu Sulaik. Mencontoh Nabi. Dan Nabi kemudian memerdekakannya ya, kemudian dinikahi, kemudian kaum muslimin pun juga memerdekakan dengan sebab itu 100 rumah dari Bani Mustalik, buat aslamu yang telah masuk Islam. Ini di antara dakwah juga termasuk. Wa marja'ihi sallallahu alaihi wasallam dan ketika Nabi pulang Ya, kalau al-khabis Abdullah bin Abi Salul, maka berkata al-khabis orang yang jelek. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini rasul munafikin, pimpinannya orang munafikin. nah ini ketika pulang Nabi dari perang ini walaupun diperselisihkan, diperselisihkan ya, diperselisihkan. Yang benar walaupun ini di perang Tabuk bukan di perang ini, di perang Tabuk. Demikian juga di perang ini turun di situ apa? Ayat tayamum. Juga dalam Sunan Abu Dawud nomor 3931. Ya, sahih. Ya turun ayat tayamum. menjadi dulu mereka itu kalau tidak ada air ya tidak ada, tidak. Kemudian harus pakai air. Ya demikian. Sampai kemudian turun ayat tentang tayamum itu ketika kejadian ini. Ketika kejadian ini. Ketika ya ketika perang ini semua demikian. <clears throat> Adapun ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, ulama yang benar adalah bukan di perang ini. Tetapi di perang Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Lain raja'na ilal Madinah." Ini kan surat munafikun kan ini rafatnya "Lain raja'na." Ya, umul ladina yaqulun ala ala tunfiqu ala man inda Rasulillah kan demikian. Yaquluna lain raja'na ilal Madinah ini rafatnya lain raja'na ilal Madinah, kalau kita kembali ke Madinah, lain hurijana la azlu min hadal akan mengeluarkan orang-orang yang kuat-kuat itu orang-orang yang rendah. Ini mereka nanti akan mengeluarkan kita semua ini ucapan orang munafik ini Abdullah bin Ubay ini. Kalau kita nanti pulang ke Madinah, saya Muhammad itu nanti dan teman-teman akan mengeluarkan kita semua dari Madinah. Jadi Yani yu'arridu bi Rasulillah. Ya, maksudnya dia itu meng, ya memaksudkan dengannya ya kinayah bahwa itu Rasulullah SAW yang akan mengeluarkan. Fabalagha Zaidun Zaid bin Arqam. Rasulullah maka Zaid bin Arqam radhiyallahu mengabarkan ucapannya Ubaid Abdullah bin Ubay ini ya kepada Rasulullah SAW ini. Wajah Abdullah bin Ubay mu'tadiran. Akhirnya Abdullah bin Ubay ini dia apa? Datang dalam keadaan minta udur. Tidak, aku tidak mengatakan ini Rasulullah. Wa maqal dan bersumpah tidak mengatakan. Masa kata anu Rasulullah maka Rasulullah SAW beliau diam darinya, tidak memutuskan. Hatta anzalallahu azza wa jalla Zaid bin Arqam. Sampai Allah menurunkan yakni ayat membenarkan ucapan Zaid bin Arqam bahwa mereka ini mengucapkan ini bahwa dia ini Abdullah bin Ubay mengucapkan kalimat ini la irja'na ilal madinati liyurijanna al-'azzu min adal ya walillahi al'izzatu izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakin al munafiqin la ya'lamun fi suratil munafiqin di surat al-munafiqun ini surat munafiqin ini ini perang apa Bani Mustalik atau Muraisik yang benar ulama tahun kelima ya di bulan Syaban dan dari situ turun ayat apa? Ayat tayamum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marda ala aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, demikian. Ya. Sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Itu. Ini dalil tentang apa? Ayat tayamum. Demikian juga kejadian setelah itu, kejadian apa? Orang-orang munafik menuduh Aisyah yang dikenal dengan hadis suif bahwa dia berzina. Nauzubillah. Ini ya barang Bani Mustalik. Insyaallah sampai di sini. Subhanallah. La ilaha illa